Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita yang sempat terputus yaitu pembahasan mengenai ilmu usul fikih yaitu syarah penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap kitab Nadmil Waraqat, pantun atau puisi mengenai usul fikih yaitu yang dikarang oleh Imam Al-Amriti rahmatullahi alaih. Yang terakhir kita bahas mengenai lafaz yang maknanya umum atau yang semisalnya. Kemudian sekarang atau sudah memasuki atau belum mengenai mana khas sudah masuk dikit. Nah, yaitu sekarang halaman yang ke-113 ya. Bagian bawah itu. Eh? Nah, barakallahu fikum. Jadi lafaz itu terkadang di dalam dalil ada lafaz yang umum, ada lafaz yang khusus. Yang umum dibawa kepada mana-mana umum selama tidak datang pengkhususannya, kan gitu. Kemudian lafaz yang khusus jadi ya amalkan sesuai dengan kekhususannya. Naam. Tapi kalau lafaz umum kok nggak ada pengkhususannya dibawa kepada makna umum secara global. Apa maksudnya ya? Tapi kalau ada pengkhususannya maka yang umum tadi dibawa kepada mana khusus. Kita lihat di sini. Qala al-muallif rahimahullah, al-Imam al-Amriti rahimahullah, wa ma bihi takhsisu imma muttasil kama sayati anifan aw munfasil. Berkaitan masalah pengkhususan yang sifatnya bisa muttasil bersambung, bisa munfasil terputus. Jadi mengkhususannya itu bersambung langsung itu bisa atau terputus juga bisa. Contohnya, nah barakallahu fikum nam zaujati mutallaqah. Istri-istriku semuanya dicerai. Semuanya. Ini kan berarti empat-empatnya dicerai semuanya. Illa Hindun misalnya, kecuali Hindun. Paham ya? Kecuali Hindun. Nah, di situ mengucapkannya kapan? Kalau mengucapkannya langsungan, Nah, barakallahu fiikum atau illa hindan ya, kecuali hindun. Kalau langsungan seperti itu berarti mutasil pengecualiannya. Setelah dia ngomong semuanya aku ceraikan. Dia minum dulu, minum kopi, minum teh, santai, lama-lama illa. Nah, berarti pengecualinya diiringi dengan apa munfasil. Paham ya? Diiringi dengan munfasil terpisah itu bagaimana hukumnya? Dihukumi satu rangkaian atau tidak? Nanti kita lihat nanti. Kita lihatin nanti ya. Kita lihat. Nah. Karena dalam dalil juga ada seperti itu ya. Sifatnya bersambung seperti wal 'asr. Innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi semuanya. Lelaki, wanita, tua, muda, kecil, besar, semuanya dalam keadaan apa? Rugi. Dikecualikan belum? Belum. Illal ladzina amanu. Langsung bersambung pengecualiannya. Kita lihat. Qala asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ai anna takhsisan yakunu ala wajhain bahwasanya pengkhususan itu terjadi dengan dua bentuk al awal yang pertama takhsisun muttasil pengkhususan yang sifatnya bersambung asani yang kedua takhsisun munfasil pengkhususan yang sifatnya terpisah enggak bersambung langsung fal mukhassas al muttasil maka yang dikhususkan dengan cara bersambung paham ya huwallazi la yastaqil bi nafsihi bal yakunu al-'am wal mukhassas fi nasin wahid. Maksudnya apa? Maksudnya adalah lafaz yang tidak bisa berdiri sendiri. Paham ya? Tidak bisa berdiri sendiri, bahkan enam lafaz tersebut umum dan khusus atau umum dan yang dikhususkan itu dalam satu nas. Paham ya? Nah, jadi sesuatu yang dikhususkan secara bersambung itu maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah dia itu tidak khusus dengan sendirinya gitu loh. Paham ya? Tapi lafaz umum dan khusus, lafaz umum dan yang mengkhususkan dalam satu nas, satu dalil atau satu konteks. Paham ya? Nah, jadi panjang gitu lafaznya, itu ada yang umum, ada yang pengkhususan sekaligus itu. Ada pengkhususan sekaligus. Jadi tidak enggak sendiri itu loh, paham ya? Tidak sendiri. Kita lihat. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wal 'asri. Demi masa Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Kenapa kita bisa memastikan semua manusia? Karena al-insan sudah kita lewati al apa? Al-istighraqiyah. Sudah kita lewati, kita lewati dalam mutamimah kan? Ternyata ada keterkaitan dalam masalah usul juga. Al-istighraqiyah itu al yang sifatnya menenggelamkan pengecualian atau peniadaan yang sifatnya menenggelamkan seluruh individu. Semua manusia tua, muda, kecil, besar, eh? kemudian laki atau wanita masuk semuanya. Namanya istighraqiyah ya. La fi husn illal ladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw sabr dan orang-orang yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Itu pengecualian secara bersambung enggak? Bersambung. Satu rentetan untuk gitu istilahnya. Kita lihat. hadza takhsisun illal amanu ini adalah pengkhususan yaitu illal amanu kecuali orang-orang yang beriman. Hadza akhrajnahu al 'am shayin muttasil. Ini kami atau kita mengeluarkannya dari lafaz umum dengan sesuatu yang bersambung, ya enggak? Lafaznya umum dari pertama, tapi ternyata dikecualikan dengan lafaz yang bersambung. Ayat satu, ayat dua, Nah, ayat ketiga inilah sebagai pengecualiannya. Mahum salah? Nah, berikutnya Wa idza qulta apabila engkau berkata innal insana khuliqa halu'a sesungguhnya manusia diciptakan pada asalnya dalam keadaan halu'a mudah mengeluh dan juga mudah putus asa enggak terima nam rakus dan semisalnya itu pada asalnya kita lihat summa qulta kemudian setelah itu engkau, mengatakan innal mu'mina laisa bihalu'in sesungguhnya orang mukmin itu dia bukan orang yang rakus, bukan orang yang tidak terima, bukan orang yang mudah mengeluh. Paham ya? Bukan orang yang rakus. Nah, ini sekarang pengecualiannya bersambung atau beda beda beda nas. Kalau pertama kan umum, sesungguhnya semua manusia diciptakan dalam keadaan halu, rakus dan mudah berkeluh kesah, tidak terima. Paham ya? Nam rakus dan semisalnya. Itu kan belum ada pengecualian semua manusia dikecualikan dengan lafaz yang lain innal mu'mina laisa bihalu'in sungguhnya orang mukmin itu tidak halu' tidak rakus fa hadza takhsisun munfasil ini berarti pengkhususan yang sifatnya munfasil terpisah paham belum ini na'am barakallahu fikum seperti itu banyak sekali nanti lafaz-lafaz seperti ini banyak sekali barakallahu fikum nah contohnya nanti dianggap ataukah tidak itu nanti pembahasannya ada setelahnya itu nah contoh yang lain misalkan akrimil kaum, muliakanlah kaum itu. Lafaz ini umum enggak? Umum semua kaum yang datang dimuliakan. Ternyata dia setelah ngomong kayak itu enggak ngecualikan dulu. Dia setelah itu batuk-batuk, kemudian setelah itu dia nah barakallahu fikum istilahnya adalah halangan itu. Setelah itu baru ngecualikan kecuali illa Zaidan. Kecuali Zaid. Nah, pengecualian yang seperti itu dianggap atau tidak gitu loh. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau jaraknya itu enggak terlalu jauh, seperti misalkan akrimil kaum dia bersin gitu kan. Zaidan, itu masih dianggap. Tapi kalau akrimil kaum, muliakanlah kaum itu. Kemudian dia sudah terbelit, eh, kebelit mau ke kamar mandi misalkan. Ke kamar mandi, BAB misalkan atau yang semisalnya setengah jam itu ya baru datang, illa Zaidan, itu sudah tidak dianggap. Paham ya? Itu kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum. Qala atau kata beliau wa takhsisul wa takhsisu bil muttasil salah satu anwa'in dzakaraha biqaulihi Pengkhususan dengan cara bersambung itu ada tiga jenis atau tiga macam. Yang beliau mengucapkan dengan yang beliau menyebutkan dengan ucapannya, fasyartu wa taqyidu bil wasfi tasal, kada kastisna wa han fasal. Wahia Syekh Ibnu Sa'id menjelaskan, at-takhsisu bisyarti. Pertama, pengkhususan dengan syarat. Pengkhususannya dengan syarat. Semua santri boleh masuk syaratnya. Nah, ini berarti peng, berarti pengecualian kan? Syaratnya dia adalah sunni salafi misalkan. Berarti kalau bukan sunni salafi nggak masuk itu loh. apa maksudnya ini ya? Nah, berarti dengan syarat. Nah, kedua at-takhsisu wasmi penghususan dengan sifat. Paham ya? Nah, semua santri boleh masuk. Sunni salafi boleh masuk misalkan. Eh, tapi kecuali yang dia suka pembohong misalkan atau dia suka berdusta sifat Dikecualikan dengan sifat. Berarti walaupun dia sunni salafi tapi suka berdusta, enggak masuk. apa maksudnya? Nah, seperti itu. At-takhsisu bil istisna ada juga pengkhususan yang sifatnya global dengan pengecualian langsung orangnya. Semua boleh masuk, semua santri boleh masuk masjid kecuali Khalid misalkan. khalid dan kecuali Khalid. Enggak tahu sifatnya, enggak tahu syaratnya yang jelas kecuali Khalid. ya? itu berarti kan dengan pengecualian. Kita lihat Fatafsisu bisyarti misaluhu contohnya pengkhususan dengan syarat contohnya adalah akrimil kaum in akramuka. Muliakanlah kaum itu semuanya jika mereka memuliakan kamu. Ada syaratnya ini. Kamu diperintahkan untuk memuliakan semua kaum itu apabila kaum itu juga memuliakan kamu. Berarti mafhumnya kalau kaum itu enggak memuliakan kita, kita enggak memuliakan mereka. Apa maksudnya? Nah, kita lihat sini. Falau akhadna bil jumlatil ula kalau seandainya kita mengambil pada kalimat yang pertama akrimil kaum, muliakanlah semua kaum lakanal ikram aman niscaya pemuliaan tersebut umum sawaun akramuka amlam yukrimuka baik mereka memuliakan memuliakan engkau ataukah tidak memuliakan engkau kamu harus memuliakan mereka ini kalau kita ambil jumlah yang pertama falamma kemudian kemudian tatkala kita katakan in akramuk itu pun jika mereka memuliakan kamu khassasna al al ula bisyarti. Kita mengkhususkan kalimat yang pertama dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya mereka apabila muliakan kita itu. Paham ya maksudnya ya? Berarti pengecualian. Misalun akhar litakhsis bisyarti. Contoh yang lainnya yang pengkhususan dengan syarat juga Paulus ta'ala ladzina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakati fakatibuhum in 'alimtum fihim khaira. Syaratnya apa? In alimtum fihim khaira. Jika kalian benar-benar mengetahui bahwasanya ada pada mereka itu kebaikan. Yakni maksudnya adalah apa? Al-abid, budak. Al Alladzina yatlubuna al-mukatabah. Budak yang mereka minta untuk di nam tuliskan perjanjian. Wahya syira'u anfusihim lil yaitu maksudnya apa? Membeli diri-diri mereka untuk dimerdekakan. Dia punya harta lebih, harta lebih kemudian dia ingin membebaskan dirinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kemudian dengan cara ada orang yang ingin beli dia, ingin beli dia. Tapi kan enggak harus enggak enggak apa tidak dibeli langsung itu, tapi ada semacam perjanjian tertulis. Nah, itu bagaimana? Kita lihat sini. Wahya syira wa anfusihim. Yaitu membeli diri mereka lil untuk dimerdekakan. Nah, katibuhum in alimtum fihim khairan. maka berilah catatan berilah perjanjian untuk mereka tertulis In alimtum fihim khaira jika kalian benar-benar mengetahui mereka ada kebaikan. Maksudnya kalau memang kalian mengetahui mereka tidak baik jangan itu loh. Apa maksudnya? Seperti itu. Falau lam ta'ti in alimtum fihim khairah kalau seandainya tidak ada lafaz jika kalian mengetahui bahwasanya mereka ada kebaikan lakanal muk lakanal mukna'am barakallahu fikum lakanal mukatib idza talabal mukatabah nisaya enam orang yang mentul, mentulis atau mencatat tadi apabila diminta Idza tulibal mukatabah apabila diminta untuk mencatat sebuah perjanjian fa innahu yujab, maka dia wajib harus memenuhi. Sawan alimna fihi al khaira am lam na'lam. Baik kita mengetahui ada kebaikan situ ataukah tidak mengetahui. Jadi ucapan in alimtum fihi khaira ini penting syaratnya ini. Jika memang kalian tuh mengetahui mereka ada kebaikan. Apa maksudnya itu ya? Nah, barulah kamu mau mencatat perjanjian tersebut. Tapi kalau nggak ada kebaikan ya nggak usah itu selain itu. Na'am barakallahu fiikum. Dikit lagi, wa misalu takhsis bil wasfi contohnya yang sekarang pengkhususan dengan sifat. Pengkhususan tapi dengan sifat. Akrimil qaum al-muknam. Al-mukrimin lak. Muliakanlah kaum itu semuanya, orang-orang yang mereka apa? Nah, memuliakan untukmu juga. Nah, ini kan berarti dengan sifat al-mukrimin ini kan sifat kaum. Kaum jamak kan, Dukum jamak kan? Nah, barakallahu fikum al-mukrimin. Ya, sifat kaum. Jadi muliakanlah kaum-kaum yang mereka itu memuliakan kamu. Tapi dengan sifat ini kan mukrimin. Faqauluna al-mukrimin lak. Maka ucapan kita al-mukrimin lak hadhihi sifatun lil qaum ini sifat qaum. Naam. Eh, barakallahu fikum qayyidatil qaum, maka kaum tersebut ternyata dikasih ikatan. Apa ikatannya? harus kaum yang memuliakan kamu. Nah, Walaulaha kalau seandainya bukan karena sifat tersebut, la akramtal qauma kullahum sayang kau memuliakan seluruh kaum. <coughs> Sawaun akramuka am lam yukrimuka, baik mereka memuliakan kamu ataukah tidak. Fa idza qulna al mukrimina laka, kemudian apabila kita mengucapkan eh, kita lafadzkan ada lafadz di situ yaitu kaum yang mereka muliakan kamu faqad kharaja bidzalika na'am ghairu al-mukrim al-mukrimin. Maka keluar dari situ semuanya adalah kaum yang mereka tidak memuliakan kamu. Jadi kamu diperintahkan untuk memuliakan kaum yang mereka memuliakan kamu. Maksudnya ya, nah seperti itu. Itu dengan sifat tadi kan al-mukrimin. Yang terakhir, wa misalut taksis bil istisna. Contohnya pengecualian yang dengan istisna. Nah, istisna itu maksudnya dengan pengecualian ilah dengan ilah. Qauluhu ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi illa kecuali alladzina amanu ila akhir ayat. Paham ya? Itu berarti dengan illa. Huna khassasa alladzina amanu minal khusran bil istisna. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang beriman dari kerugian tersebut dengan istisna yaitu dengan illa. Mafhum salah ya? Nah, barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Adapun berikutnya yaitu mengenai pembahasan secara detailnya definisi atau istilahnya istisna pengecualiannya itu sampai mana dan apa makna secara globalnya nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin.